Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. <clears throat> Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat Maghrib Masjid Pakung Raya rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pelajaran fikih Syafi'iyah dari kitab Nailul Roja Saras Safinatun Najah. Dan <clears throat> sebelum kita lanjutkan berkenaan dengan yang kemarin kita baca tentang rukun wudhu yang keenam yaitu tertib <clears throat> maka kemarin kita baca kalimat wala rotasha rotasha fi ma'in walau qalilan nawiyan dan seterusnya untuk memperjelas kalimat ini maka akan saya bacakan sara Safinatun Najdi Royatul Muna di Royatul Muna disampaikan oleh penulisnya wa qasimu tartibu ila haqiqiyin wa taqdiriyin. Tartib atau urut dalam wudu itu ada dua macam. Urut yang hakiki dan ada urut yang takdiri, dianggap urut meskipun realitanya tidak urut. Wa amal hakiki adapun urut dalam wudhu yang hakiki adalah mendahulukan niat berbarengan dengan membasuh awal bagian dari wajah, kemudian membasuh wajah, kemudian membasuh dua tangan, kemudian mengusap kepala, kemudian membasuh dua kaki. Seandainya seorang itu menyelisih urutan semacam ini, maka wudhunya tidak sah. Maka ini yang disebut dengan urut hakiki. <clears throat> Kemudian yang kedua ada at-tartib at-takdiri dianggap urut meskipun realitanya tidak urut. Ya, definisinya fawa ayan ghamisa yaitu seorang itu menenggelamkan diri fima'in dalam air walau kolilan meskipun airnya sedikit yaitu kurang dari dua kullah nawiyan sambil niat berwudu. Soha uhu maka wudunya sah. Wa ilam yamkus zamanan meskipun dia tidaklah merendam diri dalam air tersebut dalam jangka waktu ya sa'ud tartibal haqiqiyah yang mencukupi untuk urut yang hakiki wa wa ma'alihin nawawi inilah pendapat al-imam an-nawawi jadi maka tertib eh, takdiri dianggap urut namun tidak urut adalah seorang itu menyeburkan diri dalam air dengan niat berwudu. Maka kalau menurut Imam Nawawi asalkan nyebur, asalkan niatnya berwudu, begitu nyebur ke dalam air kemudian keluar sah wudunya dianggap urut meskipun realitanya tidak ada urutan. Namun tartibnya tartib takdiri dianggap ada urutan. Wakala Rafi'i sedangkan Imam Rafi'i mengatakan labudda min muqsihi fil ma'i zamanan tartib tartibal haqiqiyah tidak boleh tidak harus berada di dalam air dalam jangka waktu yang cukup untuk tartib yang hakiki. Orang wudhu dengan tertib hakiki berapa menit, misalnya tiga menit, ya, maka harus merendam diri dalam air tiga menit. Wa ilalam yajuz jika demi atau eh, jika demikian wa ilalam yujuzi jika tidak maka tidak sah. Ini pendapat Nawawi ini pendapat Rafi'i yang tadi pendapat Nawawi. Wa qala ghairun Nawawi wa Rafi'i bi adamil ijza'i. Dan ulama Syafi'iyah yang lain selain Nawawi dan Rafi'i tidak mengakui adanya uh, tartib takdiri sehingga dianggap tidak sah. Ya, maka ketika kita baca bahasanya salah satu rukun wudhu adalah tartib, maka sekilas kita akan menyimpulkan tidak ada tak, e, tartib takdiri. Nanti kalau orang nyebur ya tidak sah berarti karena tidak ada tartib Namun ternyata kita e, jumpai meskipun Syafi'iyah mengatakan ada e, salah satu rukun wudhu adalah tartib namun mereka membagi tartib itu ada dua macam. Ada tartib hakiki, itulah yang kita anggap sebagai betulan urut. Kemudian ada tartib ya, takdiri, dianggap urut meskipun realitanya tidak urut dan tidak ada urutan. Ya, sehingga dengan ini kita bisa baca eh, lebih jelas Eh, kalimat dinalul roja seandainya seorang itu menenggelamkan diri dalam air walau qalilan meskipun airnya sedikit yaitu kurang dari dua kullah nawian syaratnya niat berwudu maka sah wudunya ini menurut An-Nawawi wa ilam yamkus zamanan meskipun tidak berada dalam air dalam waktu yang cukup untuk tartib hakiki ini pendapat An-Nawawi Iktifaan bitakdiri Kenapa ini sah? Karena mencukupkan diri dengan tartib takdiri Dianggap urut meskipun realitanya tidak urut ya, Faedah tambahan di Royatul Muna Waqat yaskutu tartibu wadhalika kafimas fi mas'alatin wahidatin Kewajiban tartib dalam wudhu itu gugur dalam satu kasus yaitu jika seorang itu memiliki hadas besar lantas mandi dengan niat menghilangkan hadas besar dan hadas kecil maka hadas besar dan kecil hilang meskipun tidak ada tertib dalam anggota-anggota wudhu bahkan hadas kecil pun hilang meskipun tidak niat menghilangkan hadas kecil karena lintirajihi fil akbar karena hadas kecil itu sudah tercakup dalam hadas besar. Maka ketika hadas besar itu hilang, maka hadas kecil otomatis hilang. Uh, kemudian uh, <clears throat> keterangan tambahan untuk syarat mengusap khuf Kemarin kita baca di Nailul Roja ada delapan syarat Ada syarat yang kedelapan yaitu latan halu al-ura tidaklah terlepas al-ura lepas wa ilam yadhar syai'un min mahali fardi meskipun tidak nampak sedikit pun dari mahal fardi tempat yang wajib dibasuh yaitu telapak kaki sampai mata kaki di Royatul Muna disampaikan kalimatnya sama namun ini nomor enam la tanhila al-ura wa ilam yadhar syai'un min mahalil fardi li'anna dzalika yu'addi ila khurujihi 'indal masyi ya, karena jika uh, ikatan dari khuf itu terlepas maka ini menyebabkan keluarnya khuf ingdal masyi ketika dipakai berjalan atau mutaba'atihi atau terus-menerus berjalan fahuwa ka'annahu la yumkinu muta'abatul masy mutaba'atul masyi alaihi maka berdasarkan syarat yang ke jika syarat yang ke-8 ini tidak dipenuhi, maka seakan-akan khuf tersebut tidak mungkin dipakai untuk terus-menerus berjalan. Waqat yu'adu hadha syartu li syarti thalis. Syarat yang keenam kalau di Royatul Muna atau yang ke kedelapan kalau di Nalur Roja itu intinya kembali bisa dikatakan kembali kepada poin yang ketiga. Poin yang ketiga ini dimaksudkan di Royatul Muna adalah al khufani kawiyaini yumkinu mutaba'atul masyi alaihima. Ini, ya hendaknya dua khuf itu kuat mungkin terus menerus berjalan dengan menggunakan dua khuf tadi. Kalau dinalur roja itu sama dengan nomor yang kedua. Maka di Royatul Munah disampaikan inti dari syarat yang kedelapan itu kembali ke syarat yang kedua yaitu khuf yang dipakai itu kuat sehingga bisa terus menerus dipakai untuk berjalan ilhajah karena kebutuhan. Namun yang dimaksudkan perlu diketahui yang dimaksudkan mungkin untuk dipakai terus menerus berjalan adalah mungkinnya untuk dipakai berjalan meskipun realnya tidak dipakai untuk berjalan. Karena dia orang yang dalam keadaan eh, apa, lumpuh misalnya. Orang lumpuh kemudian dia pakai khuf. Maka syarat khuf ini boleh diusap seandainya dia normal bisa dipakai untuk berjalan meskipun realnya tidak ada kegiatan berjalan. Yang dimaksud mutaba'atul masyi alaihima terus menerus berjalan dengan menggunakan dua khuf adalah taraddudu musafirin lihajatihi bolak-baliknya musafir karena kebutuhannya yang biasa yang normal ini menurut umumnya manusia yaitu menurunkan barang kemudian melanjutkan perjalanan dan yang lainnya itu maka bisa dipakai dalam situasi demikian itu yang dimaksud dengan mutaba'atul masyi bisa dipakai untuk terus menerus berjalan terakhir kita baca sampai mana nah nah <clears throat> Kemudian kita lanjutkan membaca Rayatul uh, eh, membaca nailur Raja qala al-muallif rahimallahu taala Wa makna siwaki lughatan dan makna atau pengertian siwak dalam bahasa Arab artinya adalku menggosok. Bisa juga artinya aktivitas, bisa juga wa alatuhu alat untuk menggosok. Secara syariat maka siwak didefinisikan dengan menggosok gigi dan daerah di sekitar gigi ya, daerah di sekitar gigi bersiwak yang Nabi lakukan di samping untuk gigi juga untuk gusi sama untuk lidah maka sasaran siwak itu gigi, gusi dan lidah binahwi udin dengan menggunakan kayu yang kasar dan siwa itu memiliki tiga rukun mustaqin yaitu orang yang bersiwa atau mustaqun orang yang bersiwa kemudian mustaqun bihi alat untuk bersiwa mustaqun fihi tempat untuk atau sasaran siwa yaitu mulut Kemudian uh, tadi di antara uh, di antara hal yang dianjurkan dalam wudhu di paragraf sebelumnya disampaikan kafe kafaini ilal ku'aini. Di antara hal yang dianjurkan dalam wudhu adalah membasuh dua telapak tangan sampai ku'. Maka apa yang dimaksud dengan ku'? Ku'ani bentuk dua dari ku' Dan ku' adalah tulang yang berada di dekat jempolnya tangan. Ini bagian tulang yang menonjol, ini pergelangan, ini, ini persendian pergelangan antara eh, telapak tangan dan hasta. Ini ada tulang yang menonjol, lurusnya jempol. Nah ini namanya ku' Sedangkan tulang yang menonjol aladiyali khinsir yang itu di dekat jari kelingking namanya kursu' namanya kursu' maka di sini ada tulang yang menonjol persendian ini pergelangan tangan ini ada tulang yang menonjol lurusnya uh, lurusnya kelingking ini namanya kursu'. Wa yusamma alladhi bainahuma ini sedangkan daerah di antara ku' dan kursu' ini tulang antara ku' antara ku' dengan kursu' itu disebut dalam bahasa Arab ruskhan Kemudian walladhi yali ibhama rijli sedangkan tulang yang menonjol yang berada di dekat jempolnya kaki namanya bu' <clears throat> namanya bu' dan dalam ungkapan orang Arab ini, orang itu disebut orang yang tidak tahu apa-apa itu disebut dengan ungkapan wala la yufariqu baina qur' wa kursu Dia tidak bisa membedakan mana qur' sama nama kursu Artinya dia orang yang tidak tidak ada tidak faham orang yang tidak ngerti. Maka itu di e, diungkapkan dengan sebutan dia tidak bisa membedakan itu yang mana qursu' yang mana. Kemudian di antara hal yang dianjurkan dalam wudhu adalah berkumur-kumur. Didefinisikan dengan memasukkan air ke dalam mulut. Maka kalau pakai definisi ini berarti tidak ada keharusan untuk mengocak-ngocaknya. Yang penting masuk dalam mulut, maka sudah meskipun cuma diem, tidak diputar-putar. Kalau pakai definisi ini berarti itu sudah matmadah dan istingsak adalah memasukkan air fil anfi hidung. Kemudian <clears throat> Ghusalatul udhunaini membasuh dua telinga Al-masnunatu yang dianjurkan itu ada 12 kali. Yang pertama adalah tiga kali ma'al wajhi bersama wajah. Melebar sekalian ini, sampai dua daun telinga. Karena Syafi'iyah menganjurkan untuk melebarkan ghurrah yaitu wajah yaitu e, sinar di wajah pada saat di padang mahsyar yang ada pada wajah ya, maka dianjurkan dilebarkan dengan kalau ke atas itu sampai ubun-ubun maka wajah tentu sampai cuma batas telinga malah sekalian kemudian dianjurkan plus telinganya. Kemudian da, dibasuh sebanyak tiga kali bersama kepala. Kemudian tiga kali ba'dahu setelah usapan kepala istiklalan artinya berdiri sendiri tidak menjadi bagian dari usapan kepala. Kalau tadi diusap bareng dengan kepala setelah itu dibasuh istiklalan mandiri. salatun ba'dahu istidharan. Dan kemudian dianjurkan lagi tiga kali setelah itu. Dan tentang somakhan, jadi di antara hal-hal yang dianjurkan dalam wudhu, untuk ada e, mengusap semua kepala, semua rambut kepala dan dua telinga dan dua sama kain Maknanya adalah dua lubang udunain telinga. Dan di antara hal yang dianjurkan tidak wajib dalam fikih syafi'iyah adalah al-muwalatu berturut-turut antara satu anggota wudhu dengan anggota wudhu yang lain itu bagian dari sunnah wudhu dan bukan bagian dari wajib atau rukun wudhu dalam fikih syafi'iyah. Yang dimaksud dengan berturut-turut adalah membasuh anggota wudhu yang kedua sebelum keringnya anggota wudhu yang pertama. Dan tolak ukur belum kering itu manakala iktidalil hawa. Cuacanya cuaca normal cuacanya cuaca normal karena nanti kondisinya lembab dan atau kering nanti tentu mempengaruhi cepatnya air itu mengering di anggota wudhu dan tidak demikian juga kondisi kondisi fisik yang normal iktidalul mizaj kondisi fisik yang normal jadi kalau mungkin badannya hangat, mungkin lebih cepat uh, kering misalnya dibandingkan kalau badannya normal. Maka yang jadi tolak ukur kondisi normal. Was zaman dan eh, waktunya adalah waktu yang normal. Semuanya adalah iktidal. Iktidal normal itu pada cuaca, pada kondisi fisik, dan pada waktu. Kemudian dianjurkan untuk memanjangkan hurrah. Dianjurkan untuk memanjangkan itolatul hurrah. Wal hurrah dan hurrah. Kalau hurrah ini eh, ada hurrah dan ada itolah hurrah. Kalau hurrahnya adalah nama lima untuk bagian badan. La yatimul wajibu yang kewajiban tidak akan terlaksana illa bihi kecuali dengan membasuhnya fil wajahi untuk wajah. Ya, maka itulah definisi wajah. Definisi wajah itu hurrah Nah dianjurkan untuk memanjangkan hurrah Sehingga ketika membasuh wajah maka ditambah agak mundur ke belakang sampai ubun-ubun misalnya. Kemudian dianjurkan untuk memanjangkan tahjil. Tahjil itu adalah nama untuk bagian badan yang tidaklah terwujud kewajiban kecuali dengannya saat membasuh tangan dan kaki. Artinya definisi tangan dan definisi kaki. Tangan tentu sampai siku. <coughs> memanjangkan tahjil maka berarti lebih dari ne, eh, siku maka masuk ke lengan ya, lengan atas misalnya separuh lengan atas ini memanjangkan tahjil yang ini dianjurkan dalam madhab syafi'i. Kemudian ada pun hal yang makruh dalam wudhu maka banyak sekali diantaranya adalah tidak kumur-kumur, tidak istingsak. Maka dia adalah perkara yang sunnah yang jika ditinggalkan jadi makruh. Tidak kemudian mendahulukan yang kanan. Dan di antara hal yang makruh adalah toharah atau berwudu dengan air sisa wudu perempuan. Kemudian di antara hal yang makruh adalah lebih dari asal, eh, asalas, lebih dari basuhan lebih dari tiga kali. Maka membasuh wajah misalnya sekali itu hukumnya wajib, lebih sampai tiga kali hukumnya dianjurkan lebih eh, maka ditambah lebih dari sekali dua atau tiga kali hukumnya dianjurkan lebih dari itu hukumnya makruh dan makro ini manakala yakinan sudah yakin tiga kali sudah yakin tiga kali kalau belum yakin kemudian dia tambahi karena belum yakin ternyata realitanya itu yang keempat maka tidak masuk dalam makruh wudu Kemudian wa naqsu anhu demikian juga kurang dari tiga kali dinilai makro, minta tolong kepada orang yang membasuhkan anggota wudhunya tanpa ada udur diwudukan oleh orang lain. Kemudian menyela-nyelai jenggot bagi orang laki-laki yang dalam kondisi ihram menurut Imam Ar-Ramli. Sedangkan karena dikhawatirkan ada yang rontok. Dan ketika seorang itu dalam kondisi ihram dilarang mencabut bulu-bulu. Ini, maka dikhawatirkan ketika di sela sela ada yang rontok maka beliau menilai nyelai jenggot ketika itu hukumnya makruh. Sedangkan menurut Ibnu Hajar Al-Haytami tetap dianjurkan menyelai nyelai lehiyah namun dengan lembut. Kemudian di antara hal yang makruh adalah berwudu menggunakan air tergenang. Ya menggunakan air tergenang. Kemudian al isra berlebihan boros fisabi dalam menuangkan air. Kemudian haram hukumnya berwudu minal musabbali. Yeah. Haram hukumnya berwudu minal musabbal. Musabbal itu sama dengan wakaf haram hukumnya berwudu manakala dengan air yang air tersebut merupakan air wakaf sedangkan wakafnya bukan wakaf untuk wudu. Wakafnya bukan wakaf untuk wudu. Ini ada air wakaf, wakafnya wakaf untuk minum. Malah dipakai oleh ya, dipakai oleh orang untuk berwudu. ini, ya, maka hukumnya haram. Di masa silam, di masa silam eh, dan masih ada sisa-sisanya di jalan-jalan di Azizia di Mekah itu di pinggir-pinggir jalan itu ada wakaf-wakaf air. wakaf-wakaf air di pinggir jalan. Orang naros semacam di uh, wadah air silahkan minum itu air wakaf. ya, Untuk kebutuhan untuk sedekah dengan para musafir dan sebagian yang masih tersisa di Mekah bisa dijumpai di jalan-jalan di Azizia. Ada air-air wakaf di pinggir jalan. Nah haram hukumnya air minum wakaf ini dipakai untuk berwudu. Di masjid-masjid tempat kita ada kemudian air-air minum galon, ya. Nah, itu air minum eh, wakaf, ini diambil kemudian untuk berwudu maka hukumnya haram. Atau kalau di Khoyatul Muna <coughs> Kalau di Khoyatul Muna disebutkan haram berlebihan boros dan lebih dari tiga kali secara yakin dalam wudhu dan mandi jika airnya adalah air wakaf. Jika airnya air wakaf maukufan ditatahur bihi jika airnya adalah air wakaf untuk bersuci jadi lebih dari tiga kali itu makruh kalau airnya air sendiri airnya air sendiri di rumahnya wudhu di rumahnya sendiri air pribadi maka dia pakai berwudhu ya, basuh tangan basuh kaki lebih dari tiga kali hukumnya makruh. Tapi jika air itu adalah air wakaf untuk wudhu, lebih dari tiga kali hukumnya haram. Lebih dari tiga kali hukumnya haram. Kama fil midoah wal martas fil jawami. Sebagaimana air-air di tempat wudhu di masjid-masjid. Ya, maka ya, di Royatul Munar disampaikan di situ berwudu di masjid sampai empat kali, lima kali basuh kaki, maka yang keempat hukumnya haram, yang kelima hukumnya haram karena airnya air wakaf. Ya. Kalau yang makro itu kalau wudunya di rumah, airnya air milik sendiri. Airnya milik sendiri. Lebih dari tiga hukumnya makro. Tapi jika airnya air air eh, air wakaf semacam di Ruyatul Munna disampaikan air-air ya, di tempat wudhu di masjid ya, maka lebih dari tiga kali hukumnya haram karena ini pemborosan harta wakaf ya. Wajibul iktisar fil ma'il musabbal dan wajib mencukupkan diri kalau menggunakan air wakaf ala ma'aradahu musabbiluhu sebagaimana yang diinginkan oleh pewakaf jika air tersebut diwakafkan oleh pewakaf untuk bersuci iktasar alihi maka hanya boleh dipakai untuk bersuci wa yahrumu syurbu minhu haram hukumnya diminum wa in sabbalahu lisyurbi jika air wakaf tersebut untuk minum, harumal wudhu minhu. Maka haram hukumnya berwudu pakai air wakaf yang wakafnya untuk minum. Wa istimaluhu fi ghairi ma Dan air wakaf tersebut haram digunakan untuk selain yang telah disebutkan ketaswidi dawatin semacam nambahi bekal minumnya. Ya. Itu wakafnya untuk diminum di masjid kok kemudian disangu ngisi kemudian apa, uh, ngisi botol. Ini, kalau itu wakafnya adalah wakaf diminum untuk di masjid, kok kemudian ngisi botol hukumnya haram. Wabali kakin demikian juga haram jika wakafnya untuk diminum misalnya kok malah dipakai untuk mengolesi kue wato bihi atau dipakai untuk masak. Nah, akhirnya badal wakaf untuk ini, wakafnya wakaf untuk ini, untuk uh, untuk minum diambil untuk masak. Ini. Maka orang bertetangga dengan masjid. Ini kemudian kehabisan air di rumahnya, tidak bisa masak, kemudian pakai air masjid. Padahal wakaf air masjid untuk tohara. Ini, ini air wakaf masjid untuk tohara dipakai sama tetangga masjid untuk masak. Maka berdasarkan penjelasan di Royatul Muna ini hukumnya haram. Wa yahrumu min ghairi walau listimalihi fima wuqifa ajlihi. Bahkan haram memindah air wakaf dari tempatnya meskipun digunakan untuk tujuan yang sama dengan maksud wakaf. Ini air wakaf untuk minum. Ini air wakaf untuk di untuk minum dipindah untuk minum di masjid. Kemudian tempatnya dipindah Akhirnya untuk minum di kamar kos. Ah. Maka meskipun sama untuk minum di Royatul Muna disampaikan hukumnya haram. Ka'ayang kulal min il masjidi semacam seorang itu memindah air dari tempat wudhu di masjid, dia pindah ke satu wadah untuk berwudhu, namun wudhunya di luar masjid. atau seorang itu mengisi wadah dari air wakaf untuk minum, kemudian dia bawa keluar air wakaf tersebut dari tempatnya untuk diberikan sebagai minuman untuk orang lain untuk untuk dirinya, namun tidak di tempat yang telah ditentukan. Ya, maka kembali ke Nailul Roja'i tadi kutipan di rayatul Muna kembali ke Nailur Roja wa yahrumu minal musabbal maka haram hukumnya berwudu dari air wakaf manakala wakafnya bukan untuk wudu bukan untuk tohara atau demikian juga haram berwudu min milkil ghair dengan menggunakan air milik orang lain yang tidak ada keyakinan, tidak ada sangkaan kuat kalau dia rela jika digunakan untuk berwudu. Maka kalimat Allah di diyudhanu Nuridah menunjukkan boleh kalau ada sangkaan kuat beliau tidak mempermasalahkannya. Ya, kembali ke kemudian ke Safinah faslon kalau eh, mu'alif rahimallahu taala faslon niat dan niat adalah qasdu syai' bersengaja melakukan sesuatu bergandengan dengan bifi'lihi dengan melakukannya. Wa mahal mahaluhal qalbu tempatnya niat itu hati dan melafatkan niat Kata penulis Safinah hukumnya sunnatun dianjurkan. Wa waktu dan waktu niat ingda husli awali juz'in minal wajahi. Itu pada saat membasuh bagian yang awal dari wajah. Maka misalnya dia membasuh wajah itu dari atas, napas, air itu di dahi, di situ berbarengan dengan niat di hati untuk berwudu. Kemudian watartib dan yang namanya urut tidaklah didahulukan satu anggota daripada anggota yang lain. Ya, penjelasannya di Nailur Roja Qalal syarih rahimallahu taala fasal ini memuat tiga hukum niat. Ya, Ala salasatin tiga hal min ahkam niat seputar niat yaitu pengertian niat, tempat niat dan waktu niat. Demikian juga takrif pengertian tentang apa itu urut. Dan telah lewat pembicaraan atas itu semua. Wa ala sunniyati talafudhi bil manwi dan juga telah lewat dianjurkan yang melafatkan hal yang diniatkan dengan alasan liusa'idal lisana alqal lisanul qalba supaya lidah itu membantu hati. Dan tentang melafatkan niat, ya, secara umum di Syafi'iyah ada tiga uh, pendapat. Yang pertama pendapat yang mewajibkannya dan dinilai oleh An-Nawawi dan yang lain sebagai khata, pendapat yang keliru. Kemudian sebagian Syafi'iyah mengatakan layun dabu tidak dianjurkan melafatkan niat. Dan adalah pendapat Al-Imam Al-Azra'i dari kalangan Syafi'iyah. Dia tidak menganjurkan melafalkan niat. Beliau katakan tidak ada dalil untuk menganjurkan melafalkan niat. Itu kata Al-Imam Al-Azra'i sebagaimana dikutip di kitab eh, Murni Muhtaj Sarah Minhaj. <clears throat> Kemudian pendapat yang ketiga yang ini dinilai sebagai pendapat yang mu'tamad, pendapat yang paling cocok dengan kaidah-kaidah mazhab adalah sunniyatu talafut al-manwi dianjurkan tidak sampai derajat wajib ya, dianjurkan untuk melafalkan apa yang diniatkan Waktu wahturiza biqaulihi muqtarinan dan diantisipasi dengan kata-kata muktarinan bergandengan dengan awal perbuatan amalai sekadalik ya, dengan niat namun tidak seperti itu maka jika sesuatu itu muncul sebelum awal perbuatan tidak disebut niat secara syariat namun dalam istilah fikih syafi'iyah disebut azam ya, kalau eh, niat namun sebelum berbuat itu namanya azam ya, yang disebut dengan hmm, betul-betul hmm, niat itu harus berbarengan dengan awal perbuatan. Demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa ruda'ana alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika